mengunjungi ya uh, eh, makam syuhada Uhud. Kemudian setelah itu kita akan mengunjungi masjid Qiblatan dan terakhir destinasi terakhir kita akan mengunjungi masjid uh, Khandaq. Ya, sebelum kita jauh, mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. بكم أسأل الله لنا ولكم العافية ya ulah kubur kuburan jarak masjid Nabawi dengan masjid Kuba yang akan kita kunjungi ya insya Allah tidak terlalu jauh kalau dengan bis eh, kita akan tempuh kurang lebih adalah 10 menit sampai 15 menit ya melihat dengan uh, kondisi jalan raya. Dan insya Allah nanti di sana kalian akan langsung melaksanakan sholat. Dan insya Allah semuanya sudah punya wudhu. Ada yang belum wudhu? Atau ada yang sudah batal? Tidak ada ya, Alhamdulillah. Jadi tinggal di sana nanti kita langsung uh, sholat sunnah di Masjid Kuba. Dan insya Allah uh, eh, akidah ziarah kita pagi hari ini akan dibimbing langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Syafiq Habibullah uh, Waktu dan tempat kami persilahkan jazakumullahu khairan katsira warahmatullahi wabarakatuh insya Allah kayaknya di belakang tempatnya soleh tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Para jamaah rahimakumullah Doa naik kendaraan itu bukan dibaca kalau di Madinah aja ya Soalnya kadangkala karena ada pembimbingnya baca Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kita pada baca Padahal kita naik kendaraan tiap hari di Indonesia. Naik motor, naik sepeda gayuh, naik apa aja. Kita akan menuju ke masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, Masjid Kuba. Subhanallah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah tidak memiliki kesempatan membangun masjid. Beliau sholat di Masjidil Haram, tapi mendapatkan berbagai gangguan dari orang-orang musyrikin. Sehingga tepatnya pada tahun 13 kenabian di akhir bulan Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah beliau tidak langsung ke Madinah ingat beliau bersembunyi di Jabal Thawr insyaallah nanti di Mekah kita akan melewati Jabal Thawr ya setelah itu beliau melakukan perjalanan yang panjang ke kota Madinah ini pintu masuk kota Madinah ini adalah lewat arah Kuba di situ para sahabat sudah menanti kedatangan Nabi SAW. Karena para sahabat hijrah terlebih dahulu. Mereka hijrah ke Madinah, tinggal Rasulullah Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat yang tidak bisa hijrah. Abu Bakar izin mau hijrah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu Abu Bakar, mungkin kau jadi temanku hijrah. Dan betul ternyata. Aisyah bercerita atau Asma, aku gak percaya kalau orang bisa menangis karena gembira. Kecuali saat aku melihat bapakku menangis. Jadi Rasul SAW di siang hari tidak biasanya orang itu keluar rumah karena panas. Datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Kata Rasul SAW Alaihi Wasallam, akhrij ma'indak. Yang di sisimu keluarkan semuanya. Artinya Nabi mau berbicara empat mata. Kata Abu Bakar Siddiq yang ada di sini semua keluargamu wahai Rasulullah SAW. Kau nggak perlu takut. Akhirnya Rasulullah SAW cerita bahwasanya Allah memberikan izin buat beliau untuk berhijrah. Abu Bakar itu menangis mengatakan asuh bayar Rasulullah aku jadi temanmu ya Rasulullah SAW dan betul Rasulullah SAW mengatakan iya Abu Bakar Siddiq akhirnya Eh, beliau menyusun strategi, beliau tidak berangkat serta-merta, beliau berangkat di malam hari, ingat kisah ketika Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya, mengenakan uh, mengenakan selimutnya, kemudian Nabi di malam hari keluar dan beliau tidak langsung ke Medina. Masya Allah jemaah. Kita lihat uh, singkat cerita karena kisah hijrah nanti kita akan cerita di perjalanan dari Madinah ke Mekah insyaallah atau waktu kita ziarah ke kota di sekitar kota Mekah Mukarramah. Kuba ini terkenal dengan kebun kurmanya. Kemarin kita cerita di sisi timur dan barat kota Madinah ini ada harroh Apa harroh Ya yang kemarin tuh kita bicarakan tuh. Batu batu larva hitam yang sudah mengering itu. Uh, di sisi Kuba itu banyak kebun sehingga kita akan paham kenapa dibangun Honda parit itu menyambung dua harroh ini. Karena untuk Kubah aman insya Allah. Orang-orang tidak berani masuk dari negeri Kubah. Karena apa? Karena banyak pohon kurma. Mereka takut di situ ada ranjau ya. Di situ ada musuh-musuh yang bersembunyi. Maka mereka tidak masuk dari sisi Kubah. Masuk kota Medina. Tiap hari itu para sahabat sudah nunggu Nabi. Karena perjalanan dari kota Mekah ke Medina paling nggak 6-7 hari. Tapi perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 13 hari. Maka setelah tujuh hari para sahabat selalu datang menanti Nabi Alaihi Wasallam. Kalau sudah panas mereka pulang. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Ketika para sahabat sudah pulang ke rumahnya karena matahari sudah terik, tahu-tahu ada salah satu orang Yahudi di atas benteng mereka ngelihat dari kejauhan ada orang datang. Orang Yahudi ini menjerit mengatakan jaddakum lal yal Arab, jaddal Arab. Kita ini datang nih keberuntungan kalian. Itu para sahabat semua keluar dan ada riwayat yang mengatakan mereka membaca al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da. Jadi kejadiannya di Thaniyatul Wada disebutkan di sini satu wada ada satu wada yang lainnya. Tapi para jemaah bisa melihat masjid di depan kita di sebelah kiri kita dengan empat menara putih. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat dulu bangunannya sangat sederhana sekali dari tanah, atapnya dari pelepah kurma. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal hari Senin masuk sini. Beliau tinggal di Kuba ini sampai Jumat yang kedua baru beliau meninggalkan Kuba untuk menuju ke kota Madinah. Maka keutamaan Masjid Kuba ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pekan datang ke situ. Dan beliau mengatakan man baitihi. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata Masjid Kuba, kemudian dia datang ke Masjid Kuba, fa fihi salatan, kemudian dia salat di Masjid Kuba ini. Salat apa aja? Artinya kapan dia datang, kalau waktunya qobliya dia sholat qobliya, kalau waktunya duha dia sholat duha, kalau masuk masjid ternyata sudah sholat jamaah, sudah sholat duhur, ya kita sholat duhur, itu akan mendapatkan pahala umroh. Ibu-ibu, ada satu peringatan buat ibu-ibu. Jadi kalau sholat, tolong tasnya jangan ditaruh di depan tempat sujudnya. Tapi tas itu diletakkan di dadanya sehingga dia sujud tas itu terjaga tahun lalu ada jemaah kita yang sholat di sini subhanallah tasnya ditaruh di depan dia bangkit dari sujud hilang paspornya hilang waktu itu paspor tidak dikumpul itu subhanallah dalam jarak 10 menit duit dia punya kartu kredit atau apa itu namanya itu sudah keluar 48 juta jadi memang ada sindikat yang bekerja di sini. Jadi mereka nggak bisa mengeluarkan duit, mereka beli jam-jam yang mahal, kemudian duit itu habis. Maka Allah ibu-ibu dijaga barang-barang berharganya. Ini masjid Kuba, kita sholat dua rakaat, empat rakaat, paling banyak berapa rakaat Dua puluh rakaat ya. Nah, jangan dua puluh rakaat lah, empat lah jamaah. Empat insya Allah. Silahkan sholat, Eh, sholat duha dan ingat di sini pertama kali Rasulullah SAW sholat mungkin kita sholat tepat di mana Nabi SAW sholat mungkin kita sholat di tempat para sahabat Nabi sholat maka uh, mau berdoa silahkan berdoa doa selesai sholat duha siapa yang tahu dulu yang kita hafal tuh Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a uka itu daif hadisnya yang sahih Nabi itu selesai duha baca Rabbil firli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah seratus kali. Ini termasuk sunnah yang banyak orang meremehkannya atau bahkan meninggalkannya. Baik, di sebelah kanan kiri kita nanti akan banyak orang jualan, tujuan kita ke masjid dulu. Bukan beli-beli. Nanti setelah pulang mau mampir tafadhol. Ya. Kita turun bersama-sama. Ada di Bandung Ustaz Afzan insyaallah ibu-ibu nanti di sebelah kanan kita ke depan. Ya, fadhil Ustaz. Baik, eh, mari kita turun. Masya Allah Masya Allah Ya jamaah ini Kita menuju ke Masjid Kuba Masya Allah ini ada orang yang jualan Masya Allah Masya Allah Ini jamaah kita menuju ke Masjid Tuba Sekarang Masjid Tuba menjadi tempat perbelanjaan ya di mana tempat ziarah orang-orang pada membuka pusat perbelanjaan. Ya, rombongan-rombongan. Ada bagi-bagi duit ini. Hah? Anak kira bagi-bagi duit. Iya, ya. Apa-apa, nggak apa-apa, Anda dapat. Masya Allah. Oh iya, siap. Siap, insya Allah. Hmm? Ya jamaah ini Masya Allah Ini musim Museum masjid-masjid nah, Apa namanya Ustaz baru salat Revisi yang doa apa namanya Yang Allah bukan Rabbikir Tapi Allah makfirli Allah makfirli Mungkin ada beberapa riwayat ya. Allah makfirli wa tub alaiya Innaka anta tawabul ghafur Nah pas itu uh, Beliau apa namanya Apa namanya Posting lagi ma ada kehilafan katanya bukan Rabbi Firli tapi Allah Mafri Allah Mafri Coba nanti anda lihat nanti insya Allah. Ya. Kita kalau untuk eh, di antara dua sujud yang ini yang soleh atau yang kita biasa baca? Mana? Ya, doanya itu macam-macam. Rabbi Firli, Rabbi Firli, Warhamni. Jadi memang ada waktu doa sebenarnya bebas. Orang mau nambahkan doa tertentu di ketika dua sujud itu, itu nggak ada masalah. Sampai Syekh Mibas mengatakan mau baca Rabbi Firli, Wali Walidaya, Warhamhuma. Boleh itu? Boleh ketika itu. Yang penting minta itu doa. Maksudnya hmm. ada waktu yang memang hmm. uh, kesempatan untuk berdoa. Kita lewat sini. Oh, ya. Kalau kita kecil kan lu kan nih berliwatamni nih warfa'ni nih, gitu. Enggak gitu. apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa Oh. Jadi Katanya itu tuh... termasuk yang waktu bebas untuk berdoa. Oh, gitu. Jadi ada doa dari Rasulullah SAW, oh. Hmm. tapi itu tidak mengikat. Oh, gitu yang dari stro ini ada hadis kan pak? Ada ada hadis. Ada hadis. Sahih. Tapi dasarnya bebas. Dasar dasarnya bebas. Kita baca itu kemudian kita punya doa permintaan tersendiri. Hmm. Kadangkala imamnya panjang, mamanya kemudian kita membaca hmm. keinginan kita boleh. Oh. Itu pendapat yang rojin yang dapat ulama. Masya Allah, ini dulu kuburan di sini nih. Iya. Sudah di kita kasih tahu ibu-ibu. Kita kumpul di situ. Nggak, kita masuk sini atau kumpul dulu? Kumpul dulu. Baru nanti kawan uh, masuk lewat ini. Ini bapak masuk Nah, Ya, ini Masjid Kuba jamaah. Kita kumpul jam berapa Ustaz? Setengah delapan. Udah di sini ya, setengah delapan cukup lah, setengah jam. Itu berdoa. Ya Allah kita masuk. Allah, ya ini Masjid Kuba. Udah ada perluasan, jadi kita Masya Allah Nah Jadi kalau masjid yang asli di bagian depan situ jamaah Itu Kita mau sholat, sholat aja di sini Sholat sunnah Mau lihat ke depan Pak Mimo? Lihat mimbar sama apa? Allah Akbar Subhanahu Tabaraka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط الذين إنك أنت التواب الغفور ربنا صل وسلم عليك إنك أنت التواب الغفور ربنا اغفر إنك أنت التواب الغفور ربنا اغفر لي وتب علي إنك أنت ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور واغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور يا جماعة Ini biar Mas Bimonya sholat dulu. Sini anak pegang. Ya. Alhamdulillah uh, ini jamaah pada sholat ya. Kita datang pas waktu duha di sini dan uh, semoga Allah SWT mengabulkan orang-orang yang yang datang ke tempat ini doanya, hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita di sini uh, jam berapa nih? Oh di Indonesia udah jam 11 ya. Kita di sini masih jam jam 8 atau jam jam 7 lah. Jam 7 lewat 10 menit. ada sebuah pesan yang yang indah di Masjid Kuba ini. Rasulullah saw Alaihi Wasallam tatkala membangun uh, Masjid Kuba ini, beliau turut serta dalam pembangunan masjid ini. Dan uh, kita ingat dengan sabda Nabi Alaihi Wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, dia membangun masjid untuk Allah. Ingat Allah mengatakan lillahi masjid. Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Kita di dunia banyak orang sibuk membangun masjid. Alhamdulillah. Di jalan-jalan kadang-kala kita melihat orang berbondong-bondong untuk mengumpulkan dana membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kala hati kurang nyaman melihat hal itu. Tapi yang jelas syarat agar mendapatkan rumah di surga itu lillah. Dia membangunnya dalam kondisi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk namanya. Karena kadang-kala orang membangun masjid kemudian ditaruh nama dia ya. Masjid Kuba ini nggak ada namanya. Masjid ini disebut Masjid Kuba karena lokasinya di kampung Kuba. Nanti ada Masjid uh, Bani Salimah, kita akan ke Masjid Qiblatain ya. <clears throat> Masjid Kiblaten itu eh, nama sebenarnya adalah Masjid Bani Salima karena ada di kampung Bani Salima. Jadi usaha tatkala ada orang yang ingin membangun masjid, bangunlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang beramal dan dia sisipkan dalam amalan itu selain Allah Subhanahu wa taala, rugi dia. Bahkan dia akan masuk surga dengan hal itu. Dan membangun masjid itu tidak harus dengan uang yang banyak dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi hasa barang siapa yang membangun rumah untuk Allah SWT walaupun sebesar sarang burung darah pasir kecil ya mungkin beberapa meter mungkin yang kita bangun hanya bisa untuk posisi sujud meletakkan keningnya itu Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga Allah taala maka usahakan kita yang punya rezeki dengan duitnya yang tidak punya rizki maka paling tidak bisa dengan dengan apa? Dengan tenaganya. Atau mungkin yang arsitek, anak datang ya anak mau bangunkan, anak mau bantu untuk menggambar untuk masjid ini, itu sesuatu yang indah. Ya, jadi ada banyak hal dalam membangun rumah Allah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian salah satunya tidak perlulah masjid-masjid bermewah-mewahan karena itu termasuk tanda-tanda kiamat orang-orang akan bermegah-megahan dengan masjid tapi isinya tidak makmur. Iya, pakai AC, ada yang kubahnya dari emas, mungkin ada yang menaranya dari emas. kalau ternyata isi di dalamnya itu uh, tidak tidak ada. Maka pahala orang yang membangun itu akhirnya kurang tentunya. Karena dengan dengan jumlah banyaknya orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya eh, dan anda doakan semua jamaah yang belum sempat datang ke kota Madinah belum sempat melaksanakan umroh semuanya dipanggil untuk bisa datang ke tempat ini dan dengan harta yang halal ikhlas lillahi ta'ala sehingga pulang bawa pahala umroh nih orang yang sholat di masjid Kubah nih dia dapat pahala umroh tuh. Dia belum umroh, gimana kalau sampai mati tidak pernah atau tidak memiliki kemampuan untuk datang ke ke Medina, tidak pula ke Mekah, tidak pula melaksanakan umroh, kan ada ada yang amalan yang bisa mendapatkan pahala umroh. Amalan apa ya? Salat syuruk ya mungkin dikenal dengan salat syuruk ya setelah salat subuh berjamaah duduk ya berzikir sampai matahari terbit kemudian kita salat, insyaallah tuh Eh, akan mendapatkan pahala pahala umroh di situ jamaah. Ya, kemudian tadi ada yang tanya masalah doa yang dibaca Nabi SAW setelah duha ya. Uh, itu adalah Rabbi gfirli wa tub alaiya innaka antat tawwabul ghafur. Tadi ada yang negur anak Ustaz katanya yang betul itu Allahumma gfirli wa tub alaiya innaka antat tawwabul ghafur. Tapi manapun yang dibaca nanti anak akan lihat lagi ya. Uh, riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam pakai Robbil Firli atau Allahumma Firli. Tapi uh, yang jelas kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat fadilah salat duha di mana ala kulli sulama min ibni adam sadaqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap sendi yang anak Adam nih kita punya 360 sendi ini di tubuh kita itu kita wajib bayar sodakohnya kita bayar biaya penggunaannya tiap hari kita harus bayar tuh nah Terus bayar pakai apa? Kalau kita bayar pakai duit, habis duit kita. Bayarnya itu pakai sodakoh. Yang punya duit, sodakoh duit. Yang tidak punya duit, baca subhanallah. Bertasbih. Eh, membantu orang lain. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Kalau tidak mampu, jaga. Jangan sampai kita menyakitkan orang lain. Jangan sampai kita menyakitkan orang lain dan cukup untuk membayar sedekah tubuh kita nih yang 360 sendi apa? Salat duha dua rakaat. Dan di antara keutamaan salat duha ya, mungkin sebagian orang mengatakan salat duha ini bisa memudahkan rizki. Semua ibadah insya Allah akan bisa memudahkan rizki. Berkaitan dengan salat duha, ada sebuah hadis qudsi yang sahih di mana Allah mengatakan ya adam irka li raqatain fi awwalin nahar akfika akhirah wahai anak Adam, uh, kalian rukuklah dua rakaat di awal siang. Aku akan cukupi engkau sampai akhirnya. Maka dari sini sebenarnya lama me menyimpulkan bahwasanya orang yang ingin rizkinya dilancarkan ya sholat bertakwa kepada Allah SWT. wa taala wa wa yarzuqhu min Kemudian bagi uh, para jamaah yang ingin datang ke sini selain niat harus ada usaha. Apa usahanya? Nabung umpamanya. Kita tahu bahwasanya banyak keperluan. Kebutuhan itu tidak ada habis-habisnya. Keinginan kita juga tidak pernah berhenti. Ambisi manusia itu melampaui umur, angan-angan dia juga melampaui ajal dia. Tapi paling tidak kita nih sebagai orang-orang yang beriman, jadilah pekerja-pekerja Allah. Kau bekerja di perusahaan tapi tetap pekerja Allah. Dapat rizki, kumpulin rizki, tabung sedikit demi sedikit, insya Allah eh, Allah mudahkan. Ada anak jumpa dengan seorang yang berangkat umroh, supir dia. Dia ngomong Ustaz, anak anak nggak kebayang anak bisa berangkat umroh, tapi anak selalu ingin berangkat umroh. Subhanallah, dia itu sering donor darah. Dan satu saat dia mungkin sudah 100 kali donor darah, umurnya sudah cukup dia. Dia dipanggil ke istana presiden eh, kalau nggak salah Bapak Yusuf Kala dia sebagai ketua PMI atau apa ya, dia memberikan hadiah 20 buat 20 orang berangkat umrah. Ini supir ini salah satu yang mendapatkannya. Subhanallah. Jadi niat, kuatkan niat, terus berdoa mohon sama Allah SWT. Semoga Allah uh, kabulkan doanya. Kalau sampai mati umpamanya, kita nggak berangkat, tapi kita udah niat ditulis tuh insya Allah. Ingat dengan eh, kisah perang Tabuk ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk. Pulang dari Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadian illa kanu ma'akum. Kata Nabi SAW, di kota Madinah itu ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang, yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah yang kalian lalui, melainkan mereka bersama kalian. Mereka dapat pahala seperti kalian. Para sahabat mengatakan, Wahum bil Madinah, mereka di Madinah wahai Rasul SAW. Iya mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Dalam riwayat hasabu habasahumul marat. Mereka tertahan karena udhur. Mereka tertahan karena sakit. Mereka tertahan karena mereka tidak memiliki uang untuk berangkat. Jadi insya Allah yang benar-benar niat akan dapat pahala itu. Walaupun dia tidak berangkat, tapi paling tidak ya ada usaha dari kita bersama Eh, doa kadang kala ada orang umpamanya pulang dari umroh kita datang kita minta doanya nggak apa-apa karena uh, orang yang baru pulang dari perjalanan itu uh, mudah-mudahan doanya dikabulkan dari perjalanan baik ya mereka yang umroh mereka berhaji saya nih kita bentar lagi akan menuju ke perkebunan ke perkebunan uh, kurma uh, antum bisa lihat nih kondisi Masjid Kuba yang belum sempat ke Masjid Kuba paling nggak bisa melihat secara langsung jemaah anda lihat banyak wajah yang antum lihat nih ya wajah-wajah yang bentar wajah-wajah yang berangkat Barakallahu Masya Allah, Masya Allah. Dari mana nih? Dari Indonesia. Di mana? Jogja. Oh, Jogja. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama rombongan, sama rombongan. Ada 29 orang kita di semua rombongan. Hah? Iya, -ha. bareng sama mereka. Tuh. yang bagian depan ya iya tapi sudah nggak ada udah dulu kan bangunannya dari apa dari tanah dan pelepah kurma dan kemudian alasnya ada ya udah jalan nih warahmatullahi iya. wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya jadi kalau uh, bangunan asalnya dengan berkembangnya jumlah umat Islam kemudian kekayaan umat Islam juga bertambah maka mereka membesarkan masjidnya, dibikin lebih indah ya, lebih kokoh. Soalnya kalau dulu kayak model gini nih, kalau hujan nih karpetnya harus harus dilipat nih, digulung nih. Insya Allah. Berapa hari udah di Madinah, Bapak? Oh, hari yang kelima. Oh, berarti mulai tanggal 1 Ramadan. Iya, Masya Allah. Ke Mekah Insya Allah. Masya Allah. Allah minna wa minkum mudah diterima murahnya. Enggak, ada 29 ya Alhamdulillah 29 orang Insya Allah Jemaah Malaysia ramai kalau nggak salah ya Ramadan Masya Allah Oh lagi liburan sekarang. Libur sekolah. Udah selesai uh, ujian. Oh, pertengahan tahun. Masya Allah, Masya Allah. Libur, Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tapi bismillah kita jalan. Tapi kita ya, mau ya. melanjutkan perjalanan takabbalallah Syafiq Basarama. Syafiq uh -uh. Saya Malaysia tapi nama Soekarno. Masya Allah. Ini ada Bapak Presiden kita nih. Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak. Ya Allah Assalamualaikum. Ya Allah jamaah. Udah lima menit lagi. Kalau ustadznya di dalam, jamaah nungguin siapa di luar? Insyaallah. Ya udah. Assalamualaikum, Masya Allah, Masya Allah. Gimana, ada yang mau tidur dulu? Boleh tidur di masjid di sini, Mas. Masya Allah, Masya Allah, nyambut aku. Hmm. Naik, naik sana. ما شاء الله awas yang ngeliatin orang yang sholat assalamualaikum Masya Allah, Masya Allah. Zakallah, Masya Allah. Beli sepatu ini tiga kali, Tiga kali? satu masjid gila dan Bintaro yang masih belum selesai iya iya Emerald apa Heeh. Heeh. mewah tiga kali di sana lah masya Allah masya Allah nggak ada nggak ada tur Batu ya apa iya Juli Insya Allah Insya Allah uh, Syawal Syawal ya akhir Syawal mana rombongan kita السلام عليكم belum mah ibu-ibu mah waktunya Usah. harus lebih lebih lama ya kemudian mereka nggak ya, oh, bisa Barat Suwondo ya iya. Saat ini mana sampai? Saat ini di kota. Kota. Kota ya. Nah, kita kita wawancara sama jemaah kita nih. Uh, bagaimana perasaan uh, Bapak nih setelah sholat di Masjid Tuba? Kira-kira dapat pahala umroh nggak? Kalau kalau berdasarkan hadis, insya Allah saya dapat syaratnya sudah sudah sudah dilakukan berwudu dari hotel mm -hmm. dan dan, dan sholat sunnah dua rakaat. Masya Allah. Minta tadi doa nggak? Berdoa alhamdulillah. Kalau boleh tahu minta apa tadi doanya? Orang kan punya permohon permintaan masing-masing. Apa yang dimintakan? Kebutuhan dunia akhirat. Duh, banyak mah. Kalau Robbana atina fid dunya hasanah mah insya Allah mah jadi doa semua orang nih. Hmm. Tapi yang khusus yang memang datang dari Indonesia ingin hajatnya dikabulkan apa kira-kira? Ini cukup Allah dan kita lihat bahwa Masya Allah nggak, nggak doakan negeri kita Indonesia mungkin ya oh iya belum kepikiran itu nah, itu kan belum kepikiran kan jadi cuma cuma hajat pribadi aja Benar, pribadi. hajatnya umat ini perlu dipikirkan juga so, paling pribadi, kira pribadi udah banyak saat pribadi udah banyak mau mikirin umat gimana gitu ya itu memang anda lihat kebanyakan doa kita tuh nggak lewat pagar rumah kita hmm, yang kita doakan yang di sekitar situ tetangga pun nggak didoain Kita juga berusaha bagaimana mendoakan dia jadi lebih baik. Hmm. Kita juga nggak enak kalau tetangga kita tetap buruk gitu kan. Iya. Apalagi Indonesia negeri kita nih, lebih lagi lagi butuh doa kita bersama nih Indonesia nih ya. Bagi Bapak Presiden kita Jokowi, antum pernah nggak doakan Jokowi? Terus terang nih, biar nggak ada yang lihatnya antara anak semantum hmm. hmm. berdua nih. Eh, pernah nggak doakan Bapak Jokowi sebut namanya Allah kemudian Bapak Jokowi dapat hidayah dibimbing sama Allah ke jalan yang lurus yang benar Anda pernah berdoa soal pemimpin waktu pemilu Ustaz minta dikasih pemimpin yang yang terbaik. terbaik. Hmm. Dia dikasih Jokowi kan? Dikasih Jokowi kalau emang ya mudah-mudahan terbaik. Nah, hmm. terus didoakan kan masih banyak gejolak di negeri kita, banyak permasalahan yang selesai ya, hmm. banyak eh, isu-isu uh, yang yang menakutkan sebenarnya seperti itu. Ya perlu kita doakan sebenarnya. Hmm. Karena tanda-tanda ahlus sunnah jamaah ini mendoakan pemimpinnya untuk jadi lebih baik ya. Insya Allah seperti itu. Baik. Hah? Oh gambar, fadal fadal, masya Allah. Anda, Dari mana nih? Dari Malaysia. Oh Malaysia, masya Allah. Kita jumpa saudara-saudara Malaysia nih. Barakallahu fikum. Masya Allah, ya Allah. Insya Allah. Jumpa lagi Kembali Allah minna minkum. Barakallahu fikum. Nah, bukan, Bukan bukan, bukan, bukan bukan, Bukan, bukan. bukan, dengan iya. satu gelas. Iya. Grup Waalaikumsalam. Jambi, oh, masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, antum khususon kameranya ini. Hmm? Niat memang bawa kameranya. <laughs> Masya Allah. Salam buat Ustadz Abu Salma di Jambi. Ya di Ma'had Ubay. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, butuh pakai ini dong kan? Iya, hmm, udah di-share. Kapan di-share? baru. <laughs> Anda juga jarang buka banyak permintaan share-share kita. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah jamaah. Mumpung ibu-ibu belum datang kita bawa bapak aja mah. Iya, nanti antar anak paling susah kalau suruh foto sama ibu-ibu. Sini, sini, sini, sini. Ada kemana? Ke sini ada pohon kurma. Hah? Ke situ? Oke. Okay. Iya, matahari, matahari. Kameranya satu aja ya. Biar satu. ini. Gimana? Ya. itu kah? Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana jamaah? Masya Allah. Itu, itu, itu, minta tolong tuh. Oh, Hah? Mundur sedikit. Mundur sedikit, mundur sedikit. Oh. Sik, tunggu, bentar lagi. Ya Allah, ya Allah, sini. Ya Allah. Mundur lagi. Mundur lagi, ntar dimarahin oh, polisi kita sibuk. Ini nggak kelihatan kalau bengkok-bengkok. Lurus, lurus, lurus, jamaah, lurus. Nah, bismillah. Nah, gitu. Bismillah, senyum. Ya Allah, Pak, Pak Bimo masuk, masuk Pak Bimo. Oh, masuk, masuk. Enggak, enggak apa sini sudah Pak Bimo. Biar itu yang mutu. Nah, Allah. Oh, pakai itu, pakai itu. Sini Abu Tako. Eh, jangan, jangan, jangan, Ibu, jangan. Ntar kita nggak boleh masuk base kita. Oh, iya, iya. Barakallahu fikum. Ya, gantian ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Nah, pegang ibu-ibu. Ya, gantian. Eh, sini sini sini. Ya. Ustaz, kan sudah ada ustazah. sudah diwakili. Sudah diwakili ustazah-ustazah. Yang yang lurus, yang lurus, jangan bengkok-bengkok. Kenapa? Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. <laughs> Oh, iya, iya, iya. Sebelah sini Pak Bimo. Ah, anak takut mah live <laughs> live streaming ibu-ibu. Ojo ibu-ibu live streamingnya. Bahaya kita. Iya. Jamai ini ini ini kurma kita lihat nih. Kurma hijau nih. Oh, masya Allah. Ini kurma udah udah. Masya Allah, masya Allah. Kenapa? yang mentah gini boleh? Boleh, boleh, boleh. Nanti Bapak nanti anu, tapi sempet ya punya anak. Boleh, makan aja punya punya teman kuat. Iya, tapi kalau puasa nggak boleh. Nah. Masya Allah, kalau ibu-ibu nggak selesai-selesai lihat nih. Masya Allah. Mau tujuh kamera, tujuh kamera. Yang dua tadi apa Ustaz? Eh, nanti anak share ya. Nah. Masya Allah. 100 ya? Nah, maksudnya paling tidak 100 lah kita baca. Yuk kita jalan. Lanjutkan perjalanan. Sudah, siap, siap. Ya Allah mana Ustaz Afza? Ya Allah, balik fil amam. Tidak usah belanja kan? Ini tinggal meneruskan. Iya. iya. Ya Allah ya Allah jamaah kita berjalan. Bismillah. Assalamualaikum Apa kabar? Allah. Ya, cocok di syuting ibu-ibu ke atas pak. Ahlan, assalamualaikum, masya Allah. Ahlan, Ustaz. masya Allah. Ya halo tuh, masya Allah. Gimana kabarnya? Masya Allah. Yallah fadal. Sama salat. Assalamualaikum. InsyaAllah. Di berbagai penjuru dunia ya. Oh, kita lihat nih. Ini yang jualan jualan kurma sukari. Jualan kurma. Oh, lima realan nih. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Hmm. كيف Gimana حالكم؟ aja بخير مساكم بخير موجود موجود يا حبيبي كيف صحتكم؟ Mana kelihatan Oh موجود أنتم مع الماليزيين ما شاء الله صرت ماليزيا ما شاء الله يلا أستاذ نشوفكم السلام عليكم Oh ini ketika tadi belum ada mereka. Ya jemaah, ini yang mau beli baju. Nah, ada yang jualan kerudung. Butako udah belanja kayaknya. Di, enggak di sana di pinggir jalan tuh Abu Tako. Cari apa? Kapula. Sering Malaysia. Enggak. Oh. Tidak ada ada batasan dunia global. Gitu. Jadi Malaysia mau ada satu. Iya kan media itu kan bang. Ya, tapi kan biar pembeda negara kalau misalnya dia nggak tahu sumber misalnya nih Ustaz Safik gitu kan. Enggak, ya. cuma kan dunia ini uh, apa ya keterikatan. Anak punya sahib 10 oh. sahib anak punya sahib lagi. Itu kan ya, ya, ya. dari sana itu uh, medsos kan modelnya gitu bang. Berjaring, ya? berjaring gitu. Ya karena adanya jaringan itu akhirnya ya nyampe juga ke Malaysia kemana. -mana ya? Oh, alhamdulillah. mudah Amin, mudah-mudahan ikhlas kita nih, Bang. Insya Allah. Yang mau beli kopi Arab, Papa. Ya, ini bis kita. Kita masuk sini. Pak Bimo kita lihat yang jualan kurma. Assalamualaikum. في زبيب معلم زبيب أسود ما في kita cari eh, ini nih pasar kurma masya Allah macam-macam kurma masya Allah coba lihat mau tarik tahu harga Lihat harga, lihat harga paling Harga nanti juga. Masya Allah. Banyak koda Anak lima realan. Pada tergoda semua. Allah. Anak kismis bang. Assalamualaikum. Fi zabib mana? nggak punya dia awas bang baik kita cukup dulu lah Hah? sambil nunggu jemaah lanjut aduh kesel dosa jadi dari tadi live ini bang Hah? mau ke supir nih insyaallah Assalamualaikum insyaallah kabar Kang udah berapa tahun di sini Kang sini dua tahun setengah oh baru kalau gitu Kang sebelumnya sudah bolak balik supir pribadi oh masya Allah Alhamdulillah sekarang istri ditinggal di Indonesia iya. Alhamdulillah Alhamdulillah nih jamaah kita di bus kita Alhamdulillah kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi naik onta, jalan kaki, jemaah udah naik bus, pakai AC, tapi kadang kala memang ya kita kurang bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur ya. Kita kalau melihat sekarang umat Islam benar-benar dibuka pintu rizki mereka. Mereka mau belanja, mau makan apa, pakaian mereka sampai bertumpuk-tumpuk di lemari mereka, beli lagi, beli lagi. Sedangkan rasa syukur itu masih kurang, seakan-akan kita tidak pernah puas ya. Barakallahu Kita sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan ke kebun kurma. Ya, nanti anak bawa jamaah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.